ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. sama Danu. Kau, kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu. Melisin, maafkan aku Melisin. Melisin.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 Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Film seri ke-384 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indahsari sebagai Luh Cinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

Arya Kamandanu tiba di tepi telaga Garunggang menjelang sore hari. Ketika itu matahari sudah hampir terbenam. Setelah istirahat sejenak sambil bercakap-cakap dengan Luh Jinggan, Arya Kamandanu segera bersiap-siap untuk berendam di air telaga Garunggang. Aku harus segera berendam, adik Lu. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Lungga, aku harus berendam mulai dari sebelum matahari terbenam sampai nanti menjelang matahari terbit. Baiklah, Kakang. Silakan kau berendam. Aku akan menunggu di sini. Kau tidak takut menunggu di sini sendirian, adik lo? Mengapa harus takut? Sebentar lagi Jamantara akan datang. Dia akan menemaniku di sini. Sudahlah, Kakang. Jangan pikirkan aku. Silakan berendam. Mudah-mudahan luka-lukamu akan segera sembuh dan tubuhmu akan kembali mulus seperti sedia kala. Tapi awas ya, kalau ternyata kakak Uni itu istrimu, aku akan ngambek selama-lamanya. Aku tidak akan menemuimu lagi. Adik lu, adik lu. Kamu ini seorang gadis kecil yang tidak mudah percaya. Maka ketika matahari sudah benar-benar tenggelam di ufuk barat dan malam mulai gelap, Arya Kamandanu berendam di air telaga Garunggang. Ia berusaha menyatukan dirinya dengan alam kekosongan, alam kehampaan, alam awangwung. Tubuhnya terasa hangat karena air telaga Garunggang mengandung belerang. Tapi di samping itu, jiwanya pun merasa hangat ia merasa aman dan tentram. Sambil berendam, Arya Kamandanu terus mengucapkan mantra-mantra yang diberikan Empu Lunggah di dalam hatinya. Wahai Sang Hyang Widiwasa, Wahai Sang Pengatur Alam Semesta, hanya kepadamu serahkan jiwa, raga dan pikiranku Kaulah yang bertahta di atas manusia pada alamnya manusia. Kaulah yang bertahta di atas warga loka, alamnya para dewa. Dan kaulah yang bertahta di atas mahasuna, alamnya roh suci. Hanya kepadamu lah kuserahkan segala kalanya. Aku ini hanyalah seonggok nafsu Nafsu berwarna merah yang dibalut kekosongan. Nafsu berwarna kuning yang dibungkus kesepian. Nafsu berwarna putih yang dicelupkan dalam kehampaan. Nafsu berwarna hitam yang ditenggelamkan ke dasar awal umum. Wahai Sang lebih dewasa, jika kau mengizinkan Ku ingin membersihkan diri dari nafsu-nafsu ini agar jiwaku menjadi cerlang cemerlang dan hidupku dipenuhi cahayamu yang kilang gemilang. Maka demikianlah, hampir semalaman Arya Kamandanu berendam di air telaga Garunggang. Dia berendam sambil terus-menerus mengucapkan doa-doa atau mantra-mantra. Dia berusaha menyatukan dirinya dengan alam kekosongan. Maka pada pagi harinya, ketika tanah mulai terang, Arya Kamandanu naik ke tepi telaga. Dan dia melihat Luh Jinggan masih tidur di atas rumput. Sementara Jamantara tidur di balik sebongkah batu. Kasihan adikku. Semalaman dia tidur di atas rumput. Tentulah dia merasa kedinginan. Tapi gadis kecil ini memang bandel. Dia cerdas tapi bandel. Adikku, adikku, biar saja dia tidur. Kasihan kalau sampai aku membangunkannya. Mungkin dia semalam tidur terlalu malam. Adik lo, kau sudah bangun? Duduklah di sini, kakak. Duduklah di sini, di sebelahku. Sebaiknya kau pulang saja ke gedung peluk, adik lo. Aku kasihan melihatmu tidur di atas rumput seperti ini. Mengapa kau kasihan padaku? Mengapa, yo? Mengapa? Ya, karena memang tidak sepantasnya kau tidur di atas rumput seperti ini. Kau seorang gadis kecil. Kau masih mempunyai orang tua yang sangat menyayangimu. Dan kau masih mempunyai sebuah pondok mungil yang cukup hangat untuk tidur. Mengapa kau memilih tidur di tempat seperti ini? Kakang, coba ceritakan tentang istrimu. Ceritakan, kakak. Aku ingin mendengar cerita tentang istrimu. Kau mengatakan bahwa kau mempunyai istri. Tapi istrimu itu hilang tak tentu rimbanya. Apakah istrimu itu seorang wanita yang cantik, kakak? Tentu saja, adikku. Dia seorang wanita yang sangat cantik. Lebih cantik mana antara istrimu dan aku? Sama. Uh, ah, maksudku, kalau istriku cantik, tapi kau manis. Jadi sebenarnya sama. Masing-masing mempunyai daya tariknya sendiri-sendiri. Hmm, katakan saja bahwa istrimu lebih cantik Aku ini kan gadis gunung. Sudahlah. Mengapa bicara hal-hal yang tidak ada gunanya? Hmm, kakak, siapa nama istrimu itu? Namanya Mesin. Mesin? Kedengarannya aneh sekali nama itu. Apakah dia bukan wanita Jawa? Bukan. Dia bukan keturunan wanita Jawa. Dia keturunan bangsa Mongolia. Bangsa Mongolia? Iya. Istriku itu memang keturunan asing. Dia berkebangsaan Mongolia. Daratan Mongolia itu letaknya sangat jauh dari sini. Harus menyeberangi lautan yang sangat luas. Bagaimana kau bisa mendapatkan seorang istri berkebangsaan Mongolia, kakak? Aku sendiri tidak tahu, adikku. Aku sendiri terkejut waktu itu. Tapi tiba-tiba saja dia sudah menjadi istriku. Apakah kalian saling mencintai? Sepasang suami istri harus saling mencintai, adikku. Ah, sayang sekali. Sayang sekali istrimu itu hilang. Kalau tidak hilang, kalian tentu bisa hidup dengan bahagia dan tenang. Itu sudah merupakan suratan takdir, adikku. Kita semua tidak bisa melawan takdir. Aku sendiri tidak pernah bermimpi bahwa suatu ketika nanti aku akan mempunyai seorang istri yang bukan berasal dari keturunan wanita Jawa. Tapi tiba-tiba saja dia datang. Dan tiba-tiba dia telah menjadi istriku. Dan tiba-tiba pula dia lenyap kembali lenyap bagaikan asap. Ah, aku sendiri kadang-kadang tidak bisa mengerti adikku. Dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ku mengerti. Hmm, apakah kau nanti akan berusaha mencari istrimu kembali, Kakang Kamandanu? Tentu saja. Suatu saat nanti, kalau aku mempunyai kesempatan, aku akan mencarinya. Uh, kalau misalnya kau dapat menemukannya, Apakah kalian masih bisa menjadi suami istri? Tentu saja kami masih bisa menjadi suami istri. Sampai kapanpun kami tetap akan menjadi suami istri. Hmm, tapi istrimu sudah hilang. Kalian sudah lama sekali berpisah. Sekarang ini sama saja kau tidak mempunyai istri, kakang. Kau sama saja dengan bujangan. Sudahlah, adik lo. Oh, lihat. Lihat, adik lo. Apa itu yang dibawa Jamantara? Ah, dia membalas ekor kelinci. Dia menggigit seekor kelinci. Nah, kakak, bagaimana kalau kita berburu kelinci? Kita tidak membawa perbekalan apa-apa. Kalau kita tidak mau mencari, kita akan kelaparan. Mari kita berburu kelinci, kakak. Di seberang telaga ini ada sebuah hutan kecil. Di sana ada banyak sekali kelinci-kelinci liar, kijang-kijang liar, ataupun burung-burung ayam-ayaman. Mari kakak, mari kita berburu. Pihak Kamandanu menuruti saja apa yang diinginkan Nur Jingga. Mereka pun segera pergi mengitari telaga Garunggang. Dan benar, di seberang telaga terdapat sebuah hutan kecil. Arya Kamandanu dan Luh Jinggan berlari-larian ke tengah hutan untuk berburu kelinci-kelinci liar. Itu kakak, iya, itu dia. Kejar dari sebelah sana, aku akan mengejar dari sini. Lihat kakak, salah, salah, iya, kakak, kakak, kakak. memanggangnya di atas api. Dan kita bisa makan daging kelinci liar untuk sarapan pagi. Kau lincah sekali, adiknya. Kau pandai sekali berburu kelinci. Aku memang sudah biasa melakukannya. Adik Adikku, coba lihat. Bagaimana dengan luka-lukaku? Apakah ada perubahan setelah aku berendam semalam? Hmm, sepertinya belum ada perubahan apa-apa. Kau masih harus terus berendam, kakak. Nampaknya kita tidak bisa segera pulang. Tapi aku lebih senang begitu. Mudah-mudahan saja luka-lukamu tidak segera sembuh. Adik lu, kenapa kau bicara begitu? Kalau begitu kau tidak bersahabat denganku. Terserah apa yang akan kau katakan. Aku lebih senang luka-lukamu tidak segera sembuh. Sebab dengan begitu, kita bisa lebih lama tinggal di tempat ini. Kau ini aneh-aneh saja, adik lu. Kau ingin tinggal berapa lama lagi di telaga Garunggang ini? Selama lamanya juga boleh, asal bersamamu. Komandagu menjadi kikuk menghadapi sikap Luh Jinggan yang kelewat berani. Dia menjadi serba salah tingkah. Dulu dia pernah merasa berbuat salah terhadap Sakawuni. Ialah ketika dia tidak mau berterus terang tentang istrinya, Mesin. Dan kesalahpahaman itu ternyata telah membuat hati Sakawuni kecewa. Kecewa dan sedih. Dan sekarang Arya Kamandanu tidak ingin mengulanginya. Dia memang sayang pada Luh Jinggan tapi rasa sayang itu sebagaimana rasa sayang yang dimiliki seorang kakak kepada adiknya. Kakak, mengapa kau tiba-tiba diam? Apakah aku telah salah bicara? Tidak, adikku. Lagi pula kalau misalnya kau salah bicara, aku akan memaafkanmu. Sebab kau ini sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Kebetulan sekali aku tidak mempunyai adik seorang perempuan. Maukah kau menjadi adik angkatku, adikku? Uh, uh, uh. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. adikku, adikku, Adik adikku! Tunggu! Tunggu, adikku. Aku sama sekali tidak mempunyai maksud yang buruk padamu. Tidak apa-apa, Kakang. Aku tidak apa-apa kok. Lagi pula, kalau misalnya kau mempunyai maksud yang buruk padaku, aku juga tidak apa-apa. Aku akan memaafkanmu. Sudahlah, kita lupakan saja soal ini. Hmm. Pagi ini sangat cerah. Alam di sekeliling kita sangat indah. Mereka tersenyum menyambut kehadiran pagi ini. Karena itu kita pun harus senyum. Ayo, tersenyumlah adik lo. Jangan cemberut begitu. Ayo, tersenyumlah. Kau akan semakin tampak manis kalau tersenyum. <laughs> Kau tidak perlu menghibur aku, kakak. Aku tahu, aku ini jelek. Aku ini gadis gunung. Aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku bangga-banggakan. Adikku, dengar. Dengar baik-baik. Kau jangan berkecil hati. Siapa yang mengatakan bahwa kau jelek? Hanya seorang laki-laki tolong yang akan mengatakan bahwa lu cinggan jelek. Kau cukup manis, adik lu. Apalagi kalau kau tersenyum. Aduh, manis sekali. Sungguh manis. Jauh lebih manis dibandingkan gula kelapa. Hmm, kakak, kau menggoda aku ya. Adik lu, aku sayang padamu. Lihatlah, aku akan membuktikan bahwa aku sayang padamu. Coba lihat, itu ada buah darsana. Buah darsana yang merah ranum. Aku akan memetikannya beberapa buah untukmu. Kau tunggu di sini ya. Jangan kakang, tidak usah. Pohon sana itu menjorok ke tepi jurang. Berbahaya sekali kakang. Lebih baik tidak usah. Nanti kau jatuh ke jurang. Kau tunggu saja di sini adikku. Kalau toh nanti aku jatuh ke jurang, Bukankah kau mau menolongku? Arya Kamandanu mundur beberapa langkah dia segera menyiapkan aji seipi anginnya. Dia menyedot napas tiga kali dan terasa pusarnya menjadi dingin. Selanjutnya dia merasakan tubuhnya ringan bagaikan seonggok kapas. Dia melirik sebentar ke arah Luh Jinggan sambil tersenyum sebelum kemudian melompat ke dahan pohon darsana. Ya! Dan Arya Kamandan sudah bertengger di dahan pohon darsana bagaikan seekor burung. Tangan-tangannya segera bergerak dengan cekatan, memetik buah-buah sana yang merah ranum. Sudah kakak, cukup, cukup kakak, turunlah. Baik adik lo, aku akan turun. Hup, Tubuh Arya Kamandanu melayang ringan ke bawah. Kakinya segera hinggap di atas sebongkah batu besar. Tapi mendadak bongkahan batu itu menjadi retak dan hancur berguguran. Enggan segera berlarian di sepanjang tebing. Dia bermaksud turun ke dasar curang dengan mengitari tebing. Perjalanan menjadi agak jauh. Beberapa kali Luh Jinggan terjatuh, tapi dia segera bangun kembali dan berlari lagi. Tak lama kemudian, dia pun sampai di dasar curang. Dia terkejut sekali. Dia tidak melihat siapapun di sana. Dia hanya melihat runtuhan batu-batu besar bertumpuk-tumpuk setinggi rumah. Kakang? Di mana kau, Kakang Gamandano? Di mana kau? Ruh Jinggan terus berteriak-teriak di dasar jurang. Dia berteriak-teriak memanggil Arya Kamandanu. Karena Arya Kamandanu tidak menyaut, dia berteriak-teriak sambil berlarian ke sana kemari. Gadis itu menjadi sangat kebingungan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang dialami oleh Arya Kamandanu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Luh Jinggan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.